Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri pokong raja rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan ya, kajian tentang berbagai hal berkenaan dengan diri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang uh, lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-167 dari Abu Zur'ah dari Abu Rairah radhiallahu anhu Qal Nabi sallallahu uh, qal Abu Hurairah mengatakan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sukuhan daging. Farufi'a ilahi adzira maka diangkatkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambilkan secara khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzira hastanya kambing wa kana tu'jibuhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hastanya kambing fanahasa minha lalu ya, beliau pun menggigitnya Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, demikian juga At-Tirmidzi di jami' di jami'nya. Rufi'a ilahi dhira artinya didekatkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya, daging berupa hasta kambing wakudima dan disukuhkan lahu kepada Nabi kana tu'jibuhu kana sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu dhira'a Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu penggemar hasta kambing likauniha karena hasta kambing ini atiap lebih enak. Wali annaha dan dikarenakan dia adalah di bagian depannya badan kambing. Yang, yang Nabi sukai adalah ya kaki kambing yang bagian depan, kaki depannya. Kemudian waya asaullah minutjan. Jadi adalah daging yang paling cepat untuk masak wa aktsaru faidatan dan paling banyak manfaatnya. Qadiyat Al-Maliki rahimallahu taala mengatakan ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu gemar ya, makan uh, hasta kambing yaitu dari kaki depannya linujiha dikarenakan uh, masaknya matangnya bisa maksimal dan surah sehingga cepat terasa enak ma'ziyadati lazatiha ditamping uh, eh, lezatnya itu plus wahalawati madzaqiha dan rasanya manis wa bu'diha an mawadi'il adha dan statusnya jauh dari tempat kotor lain hanya kalau penggemar jeruan nah maka itu menggemari sesuatu yang dekat dengan yang kotor. Maka uh, kata Qadiyat alasan kenapa jadi Nabi menjadi penggemar dan, eh, ya penggemar dirak kaki depan kambing ya salah satunya karena itu lebih bersih jauh dari yang kotor-kotor. Nahasa minha nahas itu artinya mengambil daging dan menggigitnya dengan menggunakan gigi bagian depan. Lain halnya dengan nash. Bedanya cuma <coughs> sinnya. Karena dia adalah gigit kambing dan mengunyahnya bil asnani atau eh, ya memotongnya bil asnani kulliha dengan semua gigi. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'ad ibn Ayyad dari Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud yang lebih suka di yang biasa disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abad dan Ummi Abad adalah ibu beliau. Beliau suka disebut demikian karena ibunya adalah muslimah sedangkan bapaknya tidak ya, maka beliau lebih nyaman dan lebih suka disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Qal Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu mengatakan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adzira'. Nabi itu penggemar zira' hasta kambing. Qal Ibnu Mas'ud mengatakan, dan summa dan di Fasumma fi dhira dan uh, Nabi diracun pada hasta kambing. Wakana Yara dan belia berpandangan bahasanya orang-orang Yahudi lah yang meracun Nabi. Hadis ini disamping diatkan oleh at di, di Syama'il Nabi juga diriatkan oleh eh, Abu Dawud dalam sunannya dalam sanatnya terdapat Zuhair ya dan dia adalah mukhtalafun fihi diperselisihkan ada Abu Ishaq As-Sabi'i ini mudallis dan di sini menggunakan ain tadi Abu Ishaq an Sa'id ibn Iyad Sa'id bin Iyad adalah sodok ya, namun hadis ini punya sejumlah penguat sehingga naik pada derajat hasan li ghairihi. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibu uh, yu'jibu adhira' taqaddam nadhiruhu telah lewat hadis yang sejenis semisal yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Wa summa fi dhira' artinya wudi'a lahu sum diletakkan dan dimasukkan racun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang racun tersebut diletakkan di hasta kambing dan ini adalah peristiwa saat perang Khaybar dan ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal jadi masyhur populer yeah. masyhur terkenal kalau Nabi itu penggemar zira yeah. oleh karena itu orang yang bermaksud jahat kepada Nabi mau meracun Nabi maka memilihkan untuk meracun di zira ya kambing. Karena dia tahu Nabi nanti akan ngambil itu, bisa dipastikan Nabi akan ngambil daging eh, ya, ngambil itu. Maka ini menjadi urifa, berarti orang sudah pada ngerti. Itu bukan uh, satu kegemaran yang hanya diketahui oleh Nabi sendiri atau orang-orang dekat. Namun ya banyak orang tahu kalau Nabi penggemar zirah. Wakana yara anna yalahuda samuhu dan adalah Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu meyakini Yahudilah yang meracun Nabi atau dia punya sangkaan kuat seperti itu. Dan terdapat sangat banyak dalil yang menunjukkan bahawa Yahudi lah yang meletakkan racun pada Nabi. Fakat au au azu mereka menyuruh ila imroatin seorang perempuan namanya Zainab bintil Haris untuk meletakkan membuat makanan untuk Nabi. Kemudian meletakkan racun pada makanan itu. Karena mereka ingin membunuh Nabi. Lantas Zainab ini bertanya pada orang-orang tentang bagian daging yang paling Nabi sukai. Maka dia dapat informasi bahasanya bagian dari daging yang paling Nabi sukai adalah zirak kambing ya, kaki depannya kambing. Maka dia taruh racun di kambing itu seluruhnya. Maka seluruhnya mengandung racun. Akan tetapi wanita ini ya, kasafat ya, memaksimalkan, membanyakkan jumlah racun di zira. Hmm, ada daurah mukassafah, itu terjemahnya daurah intensif ya, kasafa ya, menebalkan atau membanyakkan ya, jumlah racun maka kadar racun yang paling banyak diletakkan oleh wanita ini di zira karena bisa dipastikan ini pasti akan diambil oleh Nabi. Falam ahasa minha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigitnya, menggigit dirak tersebut, maka Allah membuat dirak tadi bisa ngomong. Fa'akhbarathu maka daging kambing ini mengkabarkan kepada Nabi bi fiha summan bahasanya pada dirinya ada racun, jangan dimakan. Aku beracun. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam lafadha ma eh, melepehkannya, membuangnya. Ya, lafadha man asalnya melempar. Maka Nabi kemudian mengeluarkannya, mengeluarkan makan famihi daging yang ada di mulut beliau. Lafadha mana asalnya adalah melempar atau mengeluarkan. Maka kata itu disebut lafad karena dia keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Terlempar dan keluar dari mulut. Lumaja'at atil mar'atu kemudian datanglah perempuan ini menghadap Nabi muslimatan dengan status muslimah masuk Islam. Falamma qararaha bidzalika tatkala dia diinterogasi apa betul kamu berbuat demikian demikian akarat dia mengakui kalau dia melakukannya. Waqalat dan ketika ditanya apa alasannya wanita ini ngomong, kultu aku berkata ini dalam hati, ingkunta malikan, jika engkau hanyalah manusia biasa seorang raja, maka sengaja saya pasang racun supaya istarahna. Kami istirahat, kami nyaman, kami bisa terbebas dari mingka dari gangguanmu. Maka jika engkau cuma manusia biasa yang jadi raja, kau pasti mati mati berarti bebaslah kami dari derita. bebaslah kami dari derita. Wa in kunta nabiyan dan namun jika engkau adalah seorang nabi, fallahu sayuhmik maka Allah akan menjaga dan melindungimu. Maka mendengar alasan wanita ini, maka nanti lam yata'arat tidak memberikan tindakan apapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisain dengan apapun dengan hukuman apapun maka orang ter, wanita tersebut tidak Nabi beri tindakan apapun. Dan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu makan bareng bersama Nabi, namanya Bisr ibn al Bara radhiallahu anhu, dia maka, telah makan daging tersebut. Ya, fama dan meninggal dunia karena racunnya. Akhirnya keluarga dari Bisr ibn Bara tolaba bidamihi ya, menuntut darahnya. Artinya menuntut kisos. Karena dia pembunuh. Fakutilat maka wanita tersebut dijatuhi hukuman mati dan kisos karena hal, karena perbuatannya. Ya, dicatatkan dikatakan ini ada eh, diambilkan dari hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Maka di sini kita jumpai jika ada orang kafir melakukan tindakan kejahatan membunuh, kemudian dia masuk Islam, maka keislamannya itu tidaklah membebaskannya dari konsekuensi perbuatan membunuh yaitu kisos. Dan ada kisos berarti ini teranggap adalah pembunuhan sengaja. Maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja, manakala seorang melakukan tindakan yang umumnya itu mem e, mematikan dan alatnya itu bebas, namun semua yang bisa mematikan, boleh jadi dia benda tajam, boleh jadi senjata api, boleh jadi benda berat, semisal ya, dipukul pakai batu besar misalnya ya, ataupun racun maka alat untuk membunuh tidak pembunuhan yang menyebabkan kisos tidak dibatasi dengan alat tertentu ya, buktinya di sini racun dia, eh, dinilai sebagai ya, alat pembunuhan sengaja yang mengharuskan adanya kisos dan terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sakitnya yang beliau wafat karena sakit tersebut, wa Aisyah, ma'azalu aku terus menerus merasakan alam to'am merasakan rasanya makanan ya, yang aku makan saat khaybar yaitu daging yang beracun Fahada awanu, maka ini yaitu detik-detik ketika Nabi menjelang wafat, ini adalah waktu wajatu aku mendapatkan ingkitoa abhari, putusnya abharku, mindalika summi karena racun tersebut. Abhar itu adalah otot atau urat yang bersambung dengan jantung. Jika otot atau urat ini putus, maka matilah seseorang matilah orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari bahaya racun itu. Sehingga racun yang ada di hasta kambing tadi tidak menyebabkan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkehendak bahasanya dampak dari racun itu itu awet. Itu ya beka itu awet di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tetap merasakannya merasakan dampaknya eh, dampak negatifnya sampai beliau meninggal dunia. Ya, kemudian dari Syahar ibn Haushab dari Abu Ubaid, kalau Abu Ubaid mengatakan, aku masak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku masak menggunakan kidron sejenis periuk ini Wakotkan kana yu'jibu adh dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyukai dirak kambing, kaki depan kambing. Maka aku ambilkan kaki depan kambing untuk Nabi, kaki depan kambing. Ini sudah diambilkan satu. Setelah itu Nabi mengatakan, berikan kepadaku adhira. Ya, hasta kambing. Lantas aku berikan ya, apa yang Nabi minta. Ini berarti dah dua, berarti dah habis. Ya, dirok kambing, kaki depan kambing cuma ada dua. Tumakal, setelah itu Nabi mengatakan, ambilkan lagi dirok. dirak. Ya, Fakulto, maka aku katakan, wahai Rasulullah, berapa sih hasilnya kambing? Ya. Kan sudah dua. Nah, kok tiga, ketiga kalinya masih ambilkan lagi kaki depan kambing. Berapa sih wahai Rasul e, jumlah kaki depan kambing? Nah, tentu ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ya. Jawabannya sudah jelas. Ya. Ya, jumlahnya dua. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya seandainya engkau diam enggak tanya seperti itu namun uh, langsung melaksanakan apa yang aku minta. La la la, uh, la nawaltani adhira mada'autu. Maka ini saya engkau tetap akan bisa memberikan padaku kaki depan kambing selama aku minta. Hmm. Seandainya langsung kau jalankan perintah, tidak usah tanya berapa kaki depan kambing, nah, gara-gara itu hilang. <laughs> Gara-gara pertanyaanmu tadi tidak. Tidak jadi. Ya, seandainya langsung saja kau laksanakan, maka selama aku minta ambilkan kaki depan kambing, kau akan bisa akan kau dapatkan di situ kaki depan kambing. Selama aku memintanya. E, catatan kaki sana tadi sini dhaif karena ada Syahr ibn Hausyab. Ya, akan tapi ada sini punya syawahid, sejumlah penguat uh, yang disebutkan oleh Al-Albani di Mukhtasar Samail. Kemudian Al-Albani menilai hadis ini adalah hadis yang sahih, berarti sahih li ghairihi, biha karena syawahid. Maka hadis ini sahih li ghairihi, ya, menurut Al-Albani. Eh, penjelasannya wa maklumun satu hal yang maklum bahasanya kambing itu cuma punya dua dirok, punya dua kaki depan. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di kali yang ketiga, ambilkan untuk dirak. Maka aku katakan ya Rasulullah, kambing itu punya dirak berapa? Ini. Artinya saya telah berikan kepada anda dua dirak dan kambing itu tidak punya kecuali dua dirak, dua kaki depan saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, artinya lau dahab ilal kidri, seandainya engkau langsung pergi ke tempat engkau masak, wadah di situ engkau masak, tanpa angkotanya semacam ini, ini saya engkau akan berikan kepadaku dirok kambing. Walau talab tumingka miraron, meskipun aku bolak-balik meminta kepadamu sampai sepuluh kali, tetap ini tetap ada kaki depan sampai yang ke sepuluh. Wahada min ayatin nubuwatihi, dan ini adalah di antara tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari dari Fulaih Ibn Sulaiman kal hadasani rajulun bercerita kepadaku seorang dari Bani Abbad namanya Abdul Wahab Ibn Yahya Ibn Abbad dari Abdullah Ibn Zubair dari Aisyah Kalat Aisyah mengatakan bukanlah kaki depan kambing adalah daging yang paling Nabi sukai akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendapatkan lauk berupa daging ilahiban kecuali kadang-kadang. Wakana ya jalu ilaiha dan Nabi ingin cepat-cepat memakan memakannya. Eh, Wakana ya jalu ilaiha oleh karena itu Nabi cepat-cepat memilih mengambil kaki depan kambing. Kenapa? Bukan karena Nabi penggemar kata Aisyah di sini, bukan karena Nabi penggemarnya, namun lian li'annaha a'jaluha nudjan karena kaki depan kambing itu adalah bagian kambing yang paling cepat masaknya ketika dimasak paling cepat matangnya ketika dimasak e, di jakat, e, eh, catatan kaki hadis ini di samping diat oleh At-Tirmidzi di sini juga dilihatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidzi di jami'nya dan di Jami' Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun. Ini hadis derajatnya hasan, namun kami tidaklah mengenalnya kecuali dari jalur ini. Ya, artinya beliau mengatakan jalur hadis ini cuma satu. Ini artinya hadis ini gharib. Hadis ini menurut ya, penelitian Tirmidzi adalah hadis gharib. Jalurnya cuma satu, tidak ada yang lain. Sehingga dia adalah eh, hadis, hasanun gharibun. Dan sanadnya da'if. Kalau dia gharib, kemudian sanatnya da'if, ya enggak, enggak mungkin naik. Karena berarti dia tidak punya syawahid, tidak ada jalur yang lain. kenapa dia da'if? Karena di sana ada Fulai ibn Sulaiman. Walaysa alaysa bil qawi dan dia bukalah uh, eh, perawi yang kuat. Ditambah Eh, Abdul Wahab ibn Yahya ya, yang ini dikomentar oleh Abu Hatim dengan komentar Syekh dan dia Syekh itu di, di ilmu hadis itu jarah ya, itu bukan sebutan kehormatan Masya Allah Syekh nah, ya, bukan bukan takdil bukan pujian namun jarah ya, meskipun jarah dengan level yang ringan hmm, dengan level yang ringan bukan level yang berat. Uh, namun syekh itu di ilmu jarh wa ta'dil uh, itu adalah jarah bentuk celaan. Jadi uh, enggak perlu GR kalau disebut syekh. Nah, uh, ditanyakan ini syekh bab jarh wa ta'dil atau syekh bab apa? Nah, ini tergantung babnya. Nah. Ya, maka jangan GR dulu disebut syekh. Ya. Ditanyakan sama yang nyebut syekh ini, babnya bab jarh wa ta'dil, artinya ngece. Ya. Ya, ataukah bab yang lain. <clears throat> nah, nah. <clears throat> ketika dia sanatnya daif dan dia lana arifu ilamin hadal wajah, berarti tidak mungkin naik Ya, tidak mungkin bisa jadi hasan di rihi karena sanatnya tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada syawahidnya, tidak ada eh, riat-riat uh, yang bisa menguatkannya. Nah, uh, isi hadis ini bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersegera memakan dira kaki depan kambing karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendapatkan lauk daging kecuali kadang-kadang ila waktan min ba'dil waktin. Kecuali ada waktu, kemudian tidak ada, kemudian kapan lagi. Nah, kenapa Nabi kemudian eh, kemudian yang diambil dan dipilih adalah dhira? Li'annaha asa'ul lahmi. Karena dia adalah daging yang paling cepat matangnya kalau dimasak. Maka zahir hadis ini menyelisihi hadis-hadis yang telah lewat yang hadis-hadis yang lewat menunjukkan bahasanya dira adalah bagian dari daging kambing yang paling Nabi sukai sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi makna hadis ini jika hadisnya sahih dan hadisnya tidak sahih dan tidak mungkin sahih ini, karena jalurnya cuma satu. Aradat ibunda Aisyah berkeinginan untuk mensucikan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, suci dan bersih dari kecenderungan kepada lisyainnal malad ya, kecenderungan kepada satu kenikmatan ya, berarti kecenderungan kepada dunia namun waladi dalat ali al akhbar nah, namun hadis-hadis yang ada menunjukkan bahasanya sukanya Nabi dengan zirok dengan kaki depan kambing itu mahabbatan tabi'iyatan itu adalah ya itu adalah uh, itu adalah rasa cinta yang alami rizi dan itu adalah alami roriz itu biasa diartikan uh, insting insting dari sononya dari dalam dirinya wala fitilka dan kesukaan karena insting semacam ini bukanlah satu hal yang terlarang. Ini, orang punya insting suka nasi ini, karena dia orang Indonesia. Ini, tidak tercela. Di anha min kamalil khilqah. Ya, bahkan itu menunjukkan fisik yang sempurna. Ya, kalau orang itu tidak suka makanan yang enak, itu aneh. Jadi abnormal. Nah, jadi abnormal, lauk yang enak, daging eh, eh, daging yang enak dia tidak suka. Nah, ada kemudian orang Indonesia kemudian muntah kalau makan nasi, nah, itu abnormal. Nah, itu abnormal. Kamalul khilqah ini tidak sempurna dia. Tidak sempurna sebagai orang Indonesia. Nah, nih. Kesempurnaan jadi orang Indonesia terutama ya terutama di yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, itu suka makan nasi. Ya. Lain kalau mungkin tinggal di Pulau Irian atau yang lain. Ya. Ya. <clears throat> Maka sukanya Nabi dengan makanan enak semacam daging kambing atau bagian dari kambing. Kemudian gemar pada bagian tertentu dari kambing ini menunjukkan kamalul khilqah. Bahasanya ya, secara fisik Nabi itu sempurna Sebagaimana sukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan parfum yang wangi. Wal mahdu al munafilil kamal. Sedangkan suka dengan hal yang enak, yang itu terlarang, karena itu adalah bertolak belakang dengan kesempurnaan, adalah anak unapsi memaksa-maksakan diri, bersusah payah, fidalika untuk hal itu. Yeah. Ya, bersusah payah cuma untuk mencari makanan yang enak. Nah itu yang tercela. Ya. ya. Untuk mencari makanan yang disukai itu sampai harus ngeluruk kata orang Jawa. Nah, harus pergi ke tempat yang jauh bersusah payah. Ngapain? Cuma mau makan soto di situ nah, misalnya. Nah. nah, itu yang ya itu yang kemudian ya, ya, ya bukan uh, yunafil kamal. Yunafi al-kamal, meniadakan kesempurnaan. Wa ta'alumuha, dan dia sakit hati, sedih, berduka cita, lifakdihi ketika habis. Ya. Ketika tidak mendapatkannya. Nah, sudah kemudian dicari dengan susah payah, pergi, ya, perlu safar untuk mendapatkannya sampai sana ternyata tutup. Gitu. Nah, akhirnya berduka cita karenanya. Nah, nah itu yunafi al-kamal. Wahada lam yakun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah satu hal yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang kona'ah. Ya, menerima yang ada dan ya, merasa cukup dengan yang ada. Dan menikmati yang ada. Nah pas yang ada itu daging, ya dinikmati juga. Sebagaimana di lain waktu yang pas ada itu cuma tamar, yaitu dinikmati. Kalau di lain waktu yang ada kok cuma cuka, maka Nabi bilang sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Lauk yang pas ada daging, ya. ya maka daging itu dinikmati dan beliau suka bagian tertentu dari kambing. Ya, ketika itu ada. Nah, maka ini tidak yunafi al kamal, tidak bertentangan dengan kesempurnaan, kesolehan yang bertentangan yang itu menyebabkan berkurangnya derajat kesolehan ya manakala orang itu ya, takalluf memaksa-maksakan diri ya, bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya. maka ini menghilangkan kona'ah nah ini ya, menghilangkan kona'ah atau mengurangi derajat kona'ah adapun ketika beliau adalah seorang yang kona'ah ya, merasa puas dengan yang ada, merasa cukup dengan yang ada, ya, kemudian apa yang ada kemudian betul-betul dinikmati dan ketika itu yang ada adalah sesuatu yang enak kemudian beliau nikmati maka ini satu hal yang tidak ya, yunafi al kamal tidak meniadakan dan menguri derajat kesempurnaan kesolehan Ya demikian yang kita baca kita lanjutkan Mbak isya Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan membaca Sambal Nabi karya At-Tirmidzi <coughs> rahimallahu taala. Selanjutnya hadis yang ke-171 yaitu dari Abdullah bin Ja'far beliau mengatakan <clears throat> Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini atyabul lahmi lahmud dhahri Sesungguhnya bagian daging yang paling enak dari hewan adalah daging yang ada di punggungnya Hadis eh, ini juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam uh, sunannya namun sanadnya dhaif karena di uh, eh, di perawinya karena di sanadnya terdapat rawi yang mubaham yang tidak disebutkan namanya yaitu di sanadnya disebutkan sami'tu syaikhan min fahmin yaitu syekh dari faham dan terdapat dalam sunan Ibnu Majah tatkala membawakan hadis ini beliau mengatakan wa adzunnuhu dan aku mengira bahasanya syekh tersebut adalah Muhammad ibn Abdullah dan dia adalah makbul. yang statusnya makbul dan makbul artinya hadis yang taif tidak bisa jadikan hujah kecuali jika memiliki mutabi, memiliki penguat. Maka yang paling enak artinya yang paling ledat. Maka ketika dikatakan toba syai' yatibu artinya ladi dan ledat. Wakilah dan ada yang mengatakan maknanya adalah yang paling bagus. Ada yang menjelaskan maknanya yang paling bersih karena jauhnya dia dari tempat kotoran. Kesimpulannya yang dimaksudkan anadalika bahasanya daging yang ada di punggung itu min adiyabihi di antara yang paling enak. Ya, itlah dira karena dira ya, dan dira itu adalah uh, eh, aliyadu minal hayawan tangannya hewan dan tangan itu kaki depannya. Karena dira itu atyabu minhu dagingnya lebih enak dengan dalil karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buhu menyukainya wa yu'thiruhu dan mengutamakannya dibandingkan bagian-bagian yang lain. Kemudian dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmal idamu al-khal sebaik-baik lauk adalah cuka. Kemudian eh, dari Sya'bi dari Ummu Hani Ummu Hani ini adalah anaknya Abu Talib sehingga sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Qalat Ummu Hanif mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala alayya masuk ke rumahku dan mengatakan pada Ummu Hanif sepupunya aing daki syai'un apakah engkau punya makanan maka Ummu Hanif mengatakan la tidak ada kecuali roti kering ditambah cuka Fakal lantas Nabi mengatakan bawakan maaf kalau betapa kosongnya satu rumah, ya, betapa kosongnya rumah itu dari lauk, ya, atau tidaklah kosong satu rumah dari lauk asalkan dia punya cuka. Kalau rumah itu punya cuka, maka rumah tersebut tidaklah tergolong rumah yang kosong dari lauk. Namun rumah yang punya lauk. umuhani adalah pintu Abi Talib radallahu anha berarti dia adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam alias sepupu Nabi. Daki syai' artinya hal indaki syai'un min ta'am. Syai' di sini artinya adalah syai' min ta'am, satu makanan. Ummu Hanif mengatakan aku tidak punya sesuatu yang bisa dimakan kecuali roti kering dan juga Lantas Nabi mengatakan jika satu rumah itu dijumpai padanya khal juga maka dia bukalah rumah yang kosong dari lauk. Ini hadis ini tentang ya, Nabi di rumah Umuhani Hani didiatkan oleh eh, juga dihatkan oleh Tirmidzi di jamiknya di sananya terdapat Abu Hamzah Athumali dia rawi yang dhaif dan hadis ini sahih menimbang syawahidnya artinya sahih li ghairihi dan dari Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan keistimewaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain, sebagaimana istimewanya makanan yang namanya tarit dibandingkan makanan yang lain. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan keistimewaan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, seorang sahabiah yang mulia, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan wanita-wanita yang lain. Sarit adalah roti yang diremuk wa yudha' alaihi al-idam lalu dikasih teman makan bentuknya teman makannya adalah marokil lahmi kaldu ya, wanahwihi dan semacam itu kuah daging dan semacam itu jadilah remuan roti tadi jadinya lembek Wakat yakunu ma'ulahmun dan terkadang kuah kaldunya, kuah dagingnya itu mengandung daging dan terkadang kuah dagingnya tadi tidak mengandung daging. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keunggulan Aisyah dibandingkan semua wanita, sebagaimana unggulnya makanan tharid dibandingkan makanan yang lain. Sair di sini artinya yang lain dan bukan semua. Dan sair di sini maknanya adalah baki yang lain. Karena syair itu punya dua makna. Bisa maknanya jami' bisa artinya semua. Ya, syairun nas, semua manusia. Ah, dan bisa artinya yang lain. Kemudian dari Abu Hurairah, sebenarnya dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadu'a berwudu min akli thawri akitin, akitin keju karena makan keju. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa keju itu disebut sahur. Sumaro'ahu akala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Abu Hurairah pernah melihat Nabi akala min katifin syatin memakan pundak kambing Thumma sholat, kemudian Nabi sholat tanpa berwudu. Hadis ini juga diat Imam Ahmad. Ya, Abu Hurairah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu karena makan keju. Tawa doa, ya artinya Nabi berwudu karena memakan satu potong keju. Wasumiat al-qit'atu minal aqid bihadal ismi. Nah, potongan keju itu disebut saurul aqiti ini saurul akiti ya, saur berarti bisa kita terjemahkan potongan ini, doa min akli sauri akitin akitin keju saurnya artinya potongan sepotong keju nah kenapa e, potongan keju itu disebut saur padahal makna asal saro yasuru itu bangkit tergerak Ya, oleh karena itu revolusi dalam eh, bahasa Arab kontemporer saurah. Ya, kenapa disebut saur sepotong keju, potongan keju disebut saur di annaha sarat an baqiha. Karena dia membangkitkan yang lain, nggak mau berhenti. gak mau berhenti. Habis satu potong ini pingin nambah, habis itu pingin nambah. Ya. Kalau di tempat kita katanya itu makan kacang godok gitu. Ya itu tidak eh, itu sahur itu ya, ya, habis makan pengen nambah, habis makan pengen nambah ya, sampai habis ah, itu baru kemudian selesai. Hmm, kalau belum habis ya masih nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai yang jelek-jelek pun dibongkar. <laughs> nah, Uh, sepotong keju disebut sauru akitin li'annaha sarat an baqiha karena dia membangkitkan sisanya menjadi pingin untuk makan sisanya akid artinya e, adalah susu yang beku, mustahjar dan membatu. Yaitu keju. Namun e, wudu karena setelah makan keju itu bukan wudhu syar'i. Maka wudhu di sini bukalah wudhu syar'i. Alladhi yakuna indal hadis yaitu yang ada di hadis ini. Yang di wa inamal murad dan yang dimaksudkan adalah mencuci telapak tangan. Sebagaimana akan datang penjelasannya di judul bab setelahnya nanti. Yaitu di ba'da hadis setelah ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh dua telapak tangannya karena makan potongan keju. Kemudian Abu Hurairah melihat Nabi memakan pundak ya, kambing. Kemudian Nabi sholat tanpa berwudu. Nah wudu di sini wudu syar'i. Karena ya, ya, karena makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Maka di antara hal yang menarik untuk hadis ini, dalam hadis ini terkumpul dua makna wudu dalam satu hadis. Wudu dalam arti lughawi dan dalam arti bahasa yaitu bersih-bersih, ya, membersihkan badan, boleh jadi dengan cuci tangan atau dengan yang lain atau kemudian dengan uh, uh, apa, membasuh muka atau yang lain dan wudhu dalam makna syar'i. Karena wudhu yang pertama adalah makna bahasa, wudhu yang kedua adalah makna syar'i. Kemudian dari Zuhri, dari Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah setelah menikahi Sofia. Nah makanan walima yang Nabi dengan Sofia adalah tamar dan sawir, kurma dan ya, satu makanan disebut sawir. Ya, eh, pelajaran dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikahi Ummul Mukminin Sofia bintu Huyai ibn Akhtab radhiallahu anha dan dia awalnya adalah sebi tawanan perang ya dan e, tawanan perang artinya orang kafir ya, dan dia jadi tawanan dan wanita yang jadi tawanan otomatis statusnya budak itu ketentuan tawanan perang tawanan hasil peperangan manakala anak-anak dan perempuan otomatis statusnya budak Fa'ataqaha lantas Nabi memerdekakannya dari perbudakan. Dan Nabi jadikan merdekanya sebagai maharnya. Maka hal ini dalil bahasanya ya, mahar itu boleh berupa jasa, namun jasa yang memiliki nilai finansial. Ya, semisal itu mengajarkan Al-Quran atau yang lain. Adapun menjadikan mahar itu membacakan Al-Quran, nah, maka itu bukanlah mahar yang benar. Baca surat Ar-Rahman saat akad nikah atau surat yang lain, itu bukan mahar yang benar. Aulama alaiha, Nabi mengadakan walimah saat menikahi Sofia, ya, dan sukuan walimahnya adalah korma tamar ditambah sawik. Apa itu sawiq? Mayusna min daqiqil hintah syair. Roti yang terbuat dari ya, daqiq tepung hintah gandum yang halus. syair dan gandum yang kasar. Namun dalam hadis yang sahih yaitu ada di Sahih Bukhari juga dari Anas, Nabi ketika walimah dengan Sofiyah itu suguhan walimahannya adalah makanan yang namanya hais apa itu hais atau am al mutakhat makanan yang terbuat dari tamar ya korma kering ditambah minyak samin wa ma'ahuma al aqid dan disediakan keju au atau tepung ya, uh, maka hadis ini menunjukkan bahasanya eh, Ya, yang menyelenggarakan walimah pada dasarnya adalah pengantin laki-laki. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mantan laki-laki mengadakan walimah. Maka pada dasarnya walimah itu dan biayanya, makanannya itu tanggungan penuh pengantin laki-laki. Ya, dan ada sini menunjukkan bahasanya sukan walimah tidak harus daging ya, tidak harus daging sehingga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aulim walau bisyatin ya, adakan walimah meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing maka kambing di situ bukan sebuah keharusan kambing di situ bukan sebuah keharusan karena kambing atau adanya daging dalam walimah bukan sebuah keharusan. Buktinya Nabi maka sukan walimahnya adalah Tamar dan sawik, sawik tepung. Berarti tidak ada dagingnya. Ya, tidak ada dagingnya. Ya, sehingga uh, eh, sukuan walimah berupa daging bukan sebuah keharusan. Kemudian menunjukkan bahasanya uh, eh, sukuan dalam uh, acara walimah tidak harus yang muluk-muluk. Bisa saja sederhana ya, sederhana biasa saja murah meriah ya, sebagaimana uh, walimahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menikahi Sofia. Kemudian dari Faid bekas budaknya Abu Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi ya, yang merupakan bekas budaknya Abu Rafi adalah bekas budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Ubaidillah ibn Ali dari neneknya namanya Salma. Bahasanya Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas ditambah Ibnu Ja'far, anaknya Ja'far, atau Ha mendatangi neneknya yaitu Salma. fakalulaha lantas mereka berkata kepada Salma, buatkan untuk kami makanan yang itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aklahu dan Nabi eh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagus dalam memakannya lahap memakannya. Fakalat lantas uh, sang nenek yaitu Salma mengatakan ya bunaya wahai anak-anakku la tastahihi al yaum ya, dia tidak menyukainya hari ini dia tidak ingin dia tidak ingin masak hari ini Kal bala isna'ihi lana namun tolong buatkanlah untuk kami. Akhirnya sang nenek ini kemudian berdiri mengambil sedikit e, gandum kemudian ditumbuk kemudian diletakkan di kider semacam periuk dituangkan padanya syai'an sedikit min zaid dari minyak yaitu minyak zaitun wa daqat al-fulful kemudian beliau menghaluskan lada wa tawabil dan bumbu faqarabatuhu ilaihim lantas sang nenek kemudian menyuguhkannya kepada mereka faqala lantas sang nenek mengatakan hada makanan ini di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memakannya dengan bagus yaitu dengan lahap Catatan kaki hadis ini di sananya ada Fudail ibn Sulaiman dia soduk sering salah uh, sering salah uh, salah ingatan dan Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembek hadisnya. ini ya, maka dhaif eh, sanadnya. Uh, isi riwayat ini mereka menginginkan dari sang nenek untuk membuatkan makanan untuk mereka dan itu adalah makanan yang disukai oleh Nabi Ya. Lantas eh, sang nenek mengatakan eh, la tastai wahai anak-anakku la tastatihi al-yaum makanan tersebut tidak disukai hari ini. Hari ini berarti zaman ini, mak. Berarti uh, zaman ini orang tidak suka makanan itu. Di zaman ini orang tidak suka makanan itu. Kenapa? Karena ketika ini, kejadian ini, macam-macam makanan kota telah banyak. Wakat surat an-ni'am dan kesenangan hidup itu berlimpah. Tatkala mereka ngotot, minta, serius minta berarti akhirnya beliau berdiri dan mengambil sedikit gandum kemudian ditumbuk, diletakkan di kider, dituangkan sedikit minyak zaitun, ditumbuklah laba, e, lada, watawabil dan bumbu, tahsinan dalam rangka membaguskan rasanya dan rasanya kemudian disuguhkan pada mereka wa akhbaratu dan mengkabarkan pada mereka bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Dan makanan sejenis ini tidaklah disukai seseorang ketika makanan itu berlimpah dan sudah beraneka ragam. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami di rumah kami, lantas kami sembelihkan seekor kambing untuknya. Fakal lantas Nabi mengatakan seakan-akan mereka tahu kalau kita suka daging. Dan hadis ini ada kisah panjangnya. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya Nabi itu suka dengan daging. Dan hadis ini menunjukkan kelembutan dan bagusnya interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, pada para sahabat, demikian juga secara khusus kepada orang yang menjamu beliau. Maka beliau memasukkan rasa gembira kepada orang yang menyuguhkan makanan dengan menyampaikan kalimat semacam ini yang itu kalimat yang menyenangkan dan menggembirakan mereka ya, mereka meng, uh, beliau mengatakan tahu saja kalau kita suka daging nah ini satu hal yang menyenangkan orang yang nyuguh menyuguhkan jamuan dalam hadis ini ada kisah yang lebih uh, yang lebih panjang kisah lengkapnya di ayat Ahmad dan yang lain dari Jabir radhiallahu anhu, Jabir mengatakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada Nabi berkenaan dengan utang yang menjadi kewajiban ayahku. Karena ayahnya meninggal dunia dalam perang Uhud dan meninggalkan utang. Ya, fakal lantas Nabi mengatakan saya akan datang ke rumahmu. Kal farojak lantas aku pulang dan aku berkata kepada istriku, nanti Nabi akan datang ke sini, jangan berbicara pada Rasulullah dan jangan minta apapun pada ya, mengajukan permintaan apapun pada Rasul. Lantas Rasulullah datang ke rumah kami, kami sembelihkan untuk Nabi dajinan e, hewan jina. Ya, dajinan makna asalnya hewan jina ya, yang dimaksudkan kambing peliharaan. Karena lala yang kami miliki. Fakal lantas Nabi mengatakan, Hei Jabir, seakan-akan kalian sudah tahu kalau kita suka makan daging. Ya. Tahu aja kalau senang dengan daging kok bisa-bisanya pas, cocok. Nah, ya, seperti ini makanan yang disuguhkan. Kal fala roja. tatkala Nabi mau keluar rumah maka istrinya Jabir berkata kepada Nabi sallu alayya wa ala zauji wahai Nabi Ya, doakan kami dan istriku dan suamiku. Awasalli alaina atau wahai Nabi doakan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya, merespon dengan Allahumma salli alaihim. Ya Allah, ya, ya limpahkanlah salawatmu untuk mereka. Maka di sini dalil bolehnya uh, doa salawat untuk uh, selain para nabi. Jika itu tabaan, jika itu gandeng, ya, dan bolehnya uh, e, salawat untuk selain doa salat untuk selain Nabi itu boleh dalam dua perkara. Yang pertama tabaan. Ya, yang pertama adalah tabaan. Manakala gandeng. Ya, kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala wa ala, e, wa ala ashabihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka ada doa salawat untuk bukan para nabi, bukan nabi. Ya. Kemudian yang kedua, kepada person tertentu secara khusus, namun tidak dijadikan syiar. Tidak dijadikan syiar. Ya, sebagaimana di sini, ini salawat untuk non-nabi, bukan nabi, dan di sini statusnya bukan syiar. Tidak kemudian jadi siarnya Jabir sampai-sampai kemudian kita katakan dari sahabat Abdullah uh, Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi ya. dan itu kemudian identik disebut Jabir sallallahu alaihi ini berarti jadi syiar. Kalau jadi syiar tidak boleh. Karena kalau untuk syiar maka itu kalau sebagai syiar itu khusus untuk nabi atau para nabi. Qal fakultulaha lantas setelah itu Nabi pulang, maka Jabir menegur istrinya. Kukatakan pada istriku, alaisa qad nahaituki. Bukankah tadi saya sudah larang kamu? Nabi nanti mau datang, jangan minta apapun. Jangan ajukan permohonan apapun. Qalat istrinya mengatakan, "Tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya alaina." Nah, engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kita. Wala yata'ulana. Masa Rasul tidak mendoakan kita? Ya kita minta doa supaya Nabi tidak mendoakan kita. Ini kisah lengkapnya. Kemudian dari eh, dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pergi dan aku bersama Nabi menemaninya. Ya, dan Nabi ketika itu masuk ke rumah salah satu wanita Ansar wanita tersebut menyembelihkan seekor kambing untuk Nabi. Hmm. Maka zahir kalimat ini uh, yang menyembelih si wanita. Zabahat lahu syatan. Berarti wanita tersebut yang menyembelih. Ya, zahirnya menunjukkan wanita itu yang menyembelih sendiri. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya wanita menyembelih kambing atau yang lain. Fa'akala minha lantas Nabi memakannya Wa atatu bikinain dan wanita tersebut kemudian datang kepada Nabi dengan satu nampan min rutobin isinya rutob. Fa'akala minhu lantas Nabi pun makan darinya. Thumma tawadu ali duhri kemudian Nabi berwudu untuk salat duhur wa salat dan salat duhur. Thumma sorofa kemudian Nabi pergi kembali ke rumah wanita tersebut. Fa'atadhu lantas wanita tadi dat, mendatangkan yaitu menyuguhkan pada Nabi ulalatin min ulalati syati. Sisa daging-daging kambing. faakalah kemudian Nabi makan, kemudian Nabi sholat asar dan Nabi tidak berwudu. Ya, di sini kita jumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan aku bersama Nabi. Maka dalam eh, dalam kalimat ini terdapat penjelasan tentang betapa sempurnanya adab para sahabat ketika mereka berbicara tentang Nabi. Di mana mereka menggunakan kata-kata yang menunjukkan kalau mereka itu sekedar mengikuti Nabi dan Nabilah yang diikuti. Maka maka Nabi pergi dan aku bersamanya. Aku nemeni, ya, statusnya nemani. Tidak mereka tidak gunakan saya dan Nabi berangkat. Nah, gitu. Tidak digunakan kalimat saya dan Nabi pergi. Namun Nabi pergi dan saya menemaninya. Ini menunjukkan kalimat ya, kalimat yang sopan. Tadi ada kina. Ya, kina adalah at Ya, satu wadah. Yukal alaihi arutab. Yang rutab itu dimakan di atasnya. Ya, wadah rutab yang disuguhkan. Ini, satu wadah berisi rutab. Ya, tempat naruh rutab ketika mau disuguhkan. Nah, eh, tadi kita terjemahkan kina dengan nampan, terjemah bebas saja. Karena yang namanya kina itu yusna dibuat dari rus an-nakhil. Rus itu daun. Ya, daun an-nakhil pohon korma. Ya, maka yang namanya kina itu daun pohon korma dianyam. Dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk uh, kotak sehingga berbentuk kotak. Ya, itu yang namanya kina. Kemudian ditaruh di situ kurma atau apa. Ya, ya, kurma atau apa. Nah, dan ketika mau nyuguh tamu dan sebagainya, nah, itu disodorkan. Fakot damat maka wanita ini mendu, men, e, menyuguhkan kepada Nabi e, daging kambing terlebih dahulu lantas Nabi memakan. Kemudian Eh, setelah itu barulah kemudian perempuan ini menyuguhkan rotab dan Nabi makan darinya. Maka ini menunjukkan bahasanya e, makan besar dulu habis itu makan buah boleh-boleh saja. Sebagaimana makan buah e, baru kemudian makan besar atau daging dan sebagainya juga satu hal yang boleh. Ya, sebagian e, ulama yaitu Ibnul Qayyim mengambil istimbat tentang makanan ahlul jannah mengambil istibah dari ayat menceritakan bahasanya uh, eh, uh, eh, walah mitairin mimma yastahun wa faqihatin mimma yatakhayyarun eh, atau kebalik maka dianjurkan untuk makan buah dulu baru makan besar Ibnul Qayyim berpendapat di antara adab makan Ya, ya. Eh, diistimbatkan dari makanan penduduk surga di ayat disebutkan buah-buahan terlebih dahulu. Baru setelah itu daging. Ya, maka makan buah baru makan besar. Namun, eh, namun hadis ini eh, hadis yang kita baca ini dalil menunjukkan boleh boleh juga makan besar lalu kemudian makan buah Nabi makan daging, setelah itu baru makan rotop. Tumatawa dan Nabi berwudu untuk sholat duhur dan sholat duhur. Layal jam tidaklah tidaklah mesti dari kalimat ini bahasanya Nabi wudu itu karena makan daging kambing. Boleh jadi Nabi berwudu karena hadas yang lain kentut misalnya atau sekedar memperbarui wudu. Kenapa kita maknai demikian? Karena lanjutannya hadis. Thuman sarafa kemudian Nabi e, pergi setelah selesai sholat dur, pergi kembali ke rumah wanita ansar tadi. Kemudian wanita ansar tadi menyuguhkan ulalah min ulalati syati. Ulalah artinya baqiyah minasyai. Yang masih tersisa. Fa'atat maka dia suguhkan pada Nabi sisa-sisa daging kambing yang bel, e, masih ada. Nabi kemudian makan, kemudian sholat asar. Nah, ini perhatikan. Walam yatawadok dan tidak berwudu. Padahal habis makan daging kambing. Fahata yubayin, maka eh, hadis ini menjelaskan bahasanya wudhunya Nabi yang pertama bukan karena makan daging kambing. Wa illa, seandainya itu karena makan daging kambing, tentu Nabi akan berwudhu untuk kali yang kedua untuk sholat asar. Dan ini menunjukkan bahasanya makan daging tidaklah menyebabkan wajib wudhu, kecuali menurut sebagaimana pendapat sebagian ulama, kecuali jika yang dimakan adalah daging unta. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kalau Nabi makan daging dua kali dalam satu hari. Kali yang pertama sebelum sholat duhur, kali yang kedua setelah selesai sholat duhur. Dan realita yang ada dalam hadis ini tidak bertentangan dengan kesimpulan dari Ibunda Aisyah Ratul anha yang mengatakan Nabi tidak pernah kenyang karena makan roti dan daging dua kali dalam satu hari. Karena karena tidaklah eh, karena makan daging kambing dua kali di hadis ini layal zam tidaklah mengharuskan itu makan yang kenyang. Kalau dua kali di sini kenyang, ah, itu nanti baru bertentangan dengan kesimpulan Ibunda Aisyah. Dan jika kita maknai makannya Nabi di sini bukan makan yang kenyang, maka tidak bertentangan. Wa inna ma'akala qabla duhri, namun Nabi makan sebelum duhur sedikit dari daging kambing, dan sholat duhur, kemudian disuguhkan sisanya, kemudian Nabi juga makan untuk kedua kalinya juga sedikit. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.